Dan kita sudah masuk pada akhir-akhir pembahasan. Alhamdulillah Eh, pada pembahasan yang terakhir yang kita baca kita telah membaca kesimpulan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah terkait dengan kewajiban bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah dan agar jangan sampai mereka membeda-bedakan di dalam berpegang teguhnya mereka terhadap keduanya. Dalam arti adalah bahwasanya kaum muslimin wajib di dalam berpegang di dalam agamanya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran was sunnah. Karena dalam masalah hukum, maka keduanya menempati kedudukan yang sama. Karena keduanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah sering kita tegaskan, bagaimana Allah telah menegaskan bahwasanya as-sunnah juga bagian dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah walaupun tentunya di sana adanya keutamaan Al-Qur'an yang dimana seorang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka seorang akan mendapatkan ajar pahala darinya yang tentunya tidak dimiliki uh, keutamaan ini pada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun keduanya adalah sama-sama di dalam masalah hukum Kaum muslimin wajib untuk berpegang kepada keduanya tanpa membeda-bedakan. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dari hawa nafsu beliau. Tidak lain apa yang beliau ucapkan tersebut adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah maka kemudian Asyih syaikh bani albani rahimahullah beliau menutup dalam pembahasan pada halaman yang ke-41 tersebut dengan apa yang beliau sebutkan yang tidak ada salahnya kita mengulang sedikit dari apa yang beliau ucapkan wa jumlatul qaul dan kesimpulan pembahasan ini. Annal wajiba 'alal muslimina jami'an alla yufarriqu bainal Qur'ani was sunnah. Maka wajib atas kaum muslimin seluruhnya kata beliau untuk jangan sampai mereka itu membeda-bedakan antara Al-Qur'an dan sunnah di dalam masalah apa? hukum. Ya. Dari sisi kewajiban untuk berpegang teguh kepada keduanya min haitsu wujubil ahdi bihima kilaihima dari sisi wajibnya untuk berpegang teguh kepada keduanya wa iqamati tasyri' alaihima ma'an dan dari sisi penegakan syariat yang berlandaskan kepada keduanya secara bersama-sama sehingga dalam masalah hukum syariat maka keduanya menempati hukum yang sama Jangan kemudian mengatakan loh, saya lebih cenderung kepada Al-Quran saja. Karena sunnah ini masih belum jelas. Ya. Ini adalah ucapan manusia. Padahal telah terbantah dengan surat An-Najm tadi yang Allah telah menegaskan. bahwasanya apa yang beliau ucapkan, yang diucapkan oleh ar Rasul SAW, sunnah beliau itu adalah wahyu. Hakikatnya adalah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, kalau orang hanya sekedar berpegang kepada Al-Quran tanpa kepada bimbingan As-Sunnah, maka berapa banyak orang akan salah dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Ya. Bagaimana dia bisa tahu caranya sholat? Apakah ada kaifiah yang ada di dalam Al-Quran secara rinci? Tentunya akan didapatkan di mana? Di sunnah, di dalam as-sunnah, dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rincian masalah zakat. Di mana seorang bisa beramal dengan ketentuan-ketentuan zakat yang harus memenuhi syarat ya, bulughun nisab sampainya nisab, kadar yang telah ditentukan dalam syariat. Demikian juga hala alaihil haul, telah genap satu tahun dengan hitungan tahun hijriah. Bagaimana dia akan mendapatkan rincian-rincian masalah hukum zakat? Di dalam as-sunnah. Maka kalau seandainya seorang, wah saya hanya Al-Quran saja, berapa banyak dia akan meninggalkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya dia pun sholat. Dengan kaifiyah, tata cara sholat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah ini adalah bagian dari syariat, menegakkan syariat? Maka tentunya ini semuanya adalah telah dibimbingkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran menyebutkan secara global, Perintah solat, wa aqimus solah, wa atuz zakah. Tegakkanlah solat dan tunaikanlah zakat. Rinciannya di mana? Di dalam sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini sudah sering kita ulang dan telah kita sebutkan beberapa contohnya. Kemudian kata beliau, fa inna hadza huwa dhamanu lahum alla yamilu yaminan wa yasara. Karena sesungguhnya yang seperti ini berpegang teguh di dalam masalah hukum, di dalam masalah penegakan syariat dengan Al-Quran was sunnah adalah jaminan bagi mereka, kaum muslimin, agar mereka itu tidak menyimpang, tidak menyeleweng ke kanan maupun ke kiri. Tidak menyimpang mereka, tidak condong kepada kesesatan, tidak condong kepada penyimpangan baik, penyimpangan yang muncul dari hawa nafsunya. Nah, atau dari berbagai syubhat yang ditebarkan oleh ya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah jaminan keselamatan bagi kaum muslimin agar mereka tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya kita ingin untuk istiqomah di atas jalan Allah, untuk istiqomah di atas Islam. Jangan dikira seorang yang mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam, jangan dikira tidak ada hidayah lagi di dalam Islam itu. Berapa banyak orang sudah diberikan hidayah untuk memeluk agama Islam, tapi belum mendapatkan hidayah di dalam Islam itu sendiri. Berapa banyak telah ditunjukkan kepada Islam untuk memeluk agama Islam, mengucapkan syahadat, menjadi seorang muslim, tapi ternyata belum mendapatkan hidayah di dalam Islam. Maksudnya apa? Ternyata dia tidak diberikan hidayah untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Ya. Banyak berbagai kemungkaran yang dia telah lakukan. Melanggar syariat Allah. Meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan haji. Berbagai kewajiban-kewajiban Allah. Orang ini belum dapat hidayah di dalam Islam. Maka sungguh kita butuh kepada dua hidayah ini Ketika Allah telah menunjukkan kita kepada Islam, maka kita butuh kepada hidayah yang berikutnya, hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam itu sendiri. Agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jangan kemudian, wah saya sudah dapat hidayah, masuk Islam kok, sudah. Seolah-olah kalau sudah Islam, tidak ada kewajiban baginya untuk menjalankan syariat-syariat yang lainnya. Yang ada dalam Islam itu. Yang penting sudah stempel KTP-nya Islam sudah. Tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau menjalankan syariat-syariat Allah. Ya. Atau bahkan naudzubillah sampai mencela dengan ucapannya atau membenci dengan hatinya syariat Allah itu sendiri. Maka lebih mengerikan yang seperti ini. Menganggap bahwasanya wah ini sholat ini bikin ya bikin umat Islam terbelakang. Membikin perusahaan-perusahaan bangkrut. Kenapa? Waktunya sholat malah eh, waktunya sholat mereka waktunya ada dikumandangkan karyawan-karyawan izin untuk sholat. Ya. Banyak yang terlambat. Subhanallah. Ini adalah dari bisikan syaitan yang dihembuskan kepada bala tentaranya. Yang kemudian hal tersebut bahkan meracuni sebagian kaum muslimin sendiri. Ya, sampai-sampai dia ketika Allah mustahil kadang-kadang kita sendiri ada kekurangan dalam hal yang seperti ini. Yang ini sebagai introspeksi bagi kita ketika kita memiliki suatu usaha dan dagang. Ya, kadang-kadang kita terlalu berat untuk menutup Waktu-waktu sholat yang harusnya kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah, mendatangi masjid-masjid Allah ketika dikumandangkan adzan. Tapi kita lebih berat kepada dunia. Waduh, nanti pelanggan saya lari. Kalau saya tutup, waduh, gimana ya? Nanti nggak mendapatkan omset yang saya targetkan tiap hari tiap harinya. Ukurannya dunia. Ukurannya dunia. Nah, ini hanya sebagai salah satu contoh saja. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya harus yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi apa yang kita dapatkan ketika kita melanggar syariat Allah tidak barokah harta yang kita dapatkan. Tapi kalau kita menjalankan syariat Allah ya, walaupun mungkin yang kita dapatkan tidak sebagaimana yang kita harapkan tiap harinya karena ada jeda waktu yang mungkin waktu-waktu adzan, waktu-waktu sholat, kemudian kita tutup, kemudian kita istirahat sejenak dari kehidupan dunia tersebut untuk sholat. Sholat berapa jam sih? Masa sampai berjam-jam? Tidak sampai kan? Paling lama mungkin setengah jam, insya Allah. Ya, dari mulai adzan sampai komat, ya, kemudian sholat atau persiapan cukup sebenarnya setengah jam, insya Allah. Paling lama mungkin satu jam lah, mungkin. Tidak masalah, tidak usah khawatir dengan dagangan kita, dengan bisnis kita. Ya. Semuanya itu apabila kita menjalankan itu semuanya ikhlas karena Allah dan kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka Allah akan gantikannya lebih baik. Akan kita akan digantikan oleh Allah yang dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu azza wa jalla khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan hal tersebut karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Ya. Maka yakin dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini. Dan rezeki itu sudah ditulis Walaupun kita berusaha ikhtiar untuk mengambil sebab, tapi jangan sampai kemudian kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kaum muslimin, di antara hamba-hamba Allah sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan yang seperti itu sampai akhirnya nggak sholat, ya. Terutama maghrib sama isya kadang-kadang, waduh, ini tanggung ini. Tahu-tahu, ya, karena banyak pelanggannya pada waktu maghrib, tahu-tahu sudah masuk waktu isya, akhirnya luput darinya waktu maghrib mengulur-ulur waktu sampai keluar waktunya tersebut dan dia sholat di luar waktunya tidak sah dengan sengaja yang seperti ini. Nah, dan dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Meninggalkan sholat bukan suatu yang sepele. Bahkan sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sabdanya yang mulia al ahdu ma baina al kufri. Nah, ma baina ma baina al kufri wal islami tarkus shalah faman tarakaha fakat kafar atau kama an nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perjanjian atau pemisah antara kami antara kekufuran dengan keislaman adalah meninggalkan sholat. Pembatas pemisah ya al-faslu ma baina al-kufri wal islami tarkus shalah faman tarakaha fakat kafar. Pemisah antara Islam dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Na'udzubillah min dalik. Nah, disebutkan di antara para ulama merincikan terkhusus orang-orang yang meninggalkan sholat itu secara terus-menerus. Walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama bagaimana dengan orang yang meninggalkan sekali dua kali karena malas. Sebagian para ulama mengatakan kalau tahawunan takasulan seperti ini karena malas masih dia masih seorang muslim, tapi dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Tapi perkara yang seperti ini bukan perkara yang sepele, ikhwani fiddin rahimani wa Dan ada perkara yang lebih besar dari masalah sholat. Apa itu? Masalah tauhid. Ya. Yang berapa banyak kaum muslimin ya menyepelekan masalah tauhid. Ya. Demikian juga bahaya syirik, menyepelekan masalah kesyirikan. Bahkan dalam bisnis, dalam perdagangan, mereka malah sibuk bagaimana untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan cara mendatangi para dukun. Merusak akidahnya. Ini urusan akidah ini, keyakinan yang bisa membatalkan keislamannya, membatalkan syahadatnya. Sebagaimana sholat ada yang membatalkannya, wudhu ada yang membatalkannya. Ya. Maka demikian juga syahadat bisa batal disebabkan karena apa? Syirik. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di toko-tokonya dipasang jimat-jimat biar jadi penglaris ya, sebagai penglarisan. Biar orang banyak datang. Ya. Biar menambah aura apa bagaimana itu maksudnya? Biar orang tertarik pada dirinya, mencari jodoh dan sebagainya. Ya. Maka mencari rizki dengan sebab-sebab yang seperti ini adalah sebab yang diharamkan. Bukan sebab yang dihalalkan. Kata orang, lu iya saya mintanya kepada Allah ini. Tapi ini cuma sebagai perantara saja. Ini sebagai wasilah kata mereka. Enggak saya tawakalnya sama Allah. Ini hanya sebagai perantara saja. Hanya sebagai sebab. Oh, saya mintanya kepada Allah. Buktinya tulisannya pun tulisannya Arab itu. Padahal ternyata ya isinya terkandung padanya kekufuran. Huruf-huruf hijaiyah yang dibalik, ya. Dari belakang sampai depan atau depan demikian juga. Seolah-olah itu adalah, wah ini berbau keislaman. Ternyata itu semuanya telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ruka watama ima watiwalata syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi Jambi-jambi yang diucapkan atau yang dilafatkan oleh para dukun, ya. Jambi-jambi dengan berbagai mantra-mantra, ya. Kadang-kadang mintanya kepada ya para jin, mintanya kepada para penunggu pohon yang dikeramatkan atau para penunggu lautan, minta kepada Nyi Roro Kidul atau yang lainnya. Nah Nauzubillah. Ya. Maka jambi-jambi itu mantra-mantra dan jimat-jimat ya. Dan tiwalah, tiwalah itu apa? Kalau bahasanya orang kita pelet. Ya, pelet itu pengasian. Kalau seorang ingin disenangi oleh seorang wanita, ya, bagaimana biar bisa melet? Bukan melet menjulurkan lidah. Ya, tapi biar apa? Seorang wanita itu tertarik. Oh enggak ini saya nganu kok, saya gunakan pelet ini digunakan untuk istri saya biar lebih harmonis rumah tangga. Allah mustahil Dibisiki ditipu daya oleh syaitan. Ya. Bahkan iklan-iklannya dipasang ya dengan jarak jauh untuk melanggengkan keharmonisan rumah tangga. Tidak boleh digunakan ilmu ini untuk kepada sesuatu yang bukan muhrimnya kata mereka. Sebenarnya bukan muhrim, mahram. Muhrim itu orang yang ikhram. Ya, jangan salah kaprah. Ya. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi, orang yang tidak halal baginya, Afan. Ya, yang belum halal baginya, yang tidak halal baginya. Kalau muhrim itu orang yang ikhram, yang ikhram yang tawaf, yang melakukan ikhram di Baitullah Al-Haram, haji. Ya, ikhram. Jadi jangan salah kaprah, kadang-kadang kita sering mendengar, wah bukan muhrimnya, Salah yang yang benar bukan mahramnya. Maka ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah, maka sebab-sebab seperti ini adalah bukan sebab yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dilarang. Kalau kita katakan, ya memang ini sebab, tapi sebab yang diharamkan. Kalau kita katakan itu sebab, padahal hakikatnya adalah tipu daya syaitan. Oh iya, tapi ini benar loh. Banyak orang kemudian akhirnya senang sama saya. Misalnya, itu semua adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang syaitan me memberikan tipu daya kepada dirinya juga. Sehingga seolah-olah ini adalah kesaktian. Maka sungguh pada hakikatnya syaitan, jin itu takut kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak usah perlu memiliki yang seperti itu. Perlu, yang paling utama bentengi dengan akidah yang kokoh, ya, akidah yang kuat. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Nah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Jagalah agama Allah. Maka niscaya Allah akan menjagamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak usah takut Tuhan, tapi nanti bagaimana kalau nanti saya disalahi di jalan, ya. Kalau bagaimana nanti saya disantet, ya. Gak usah takut, semuanya kokohkan hati kita dengan keyakinan, dengan akidah yang kokoh, dengan tauhid yang lurus. Jauhkan diri kita dari kesyirikan, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Banyak kita berzikir dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, karena dengan zikir tersebut yang disyariatkan tentunya bukan zikir-zikir yang dibuat-buat oleh manusia. Ya. Tapi zikir yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya maka sungguh seorang itu akan terbentengi dari berbagai makar syaitan. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita mengatakan dengan zikir yang disyariatkan? Karena inilah sebagai bagian dari tameng perisai yang akan menjaga dirinya. Berbeda dengan zikir-zikir yang tidak disyariatkan. Sebagian manusia membuat-buat sendiri. Dengan berbagai zikir yang ya dengan membuat ah, bahwasanya barang siapa yang dia ingin dijaga dari syaitan, baca ya bacaan ini 4.444 kali atau 3.333 kali dengan berbagai bentuk yang dia buat sendiri. Kita katakan kalau ini zikir, ya memang dengan lafaz zikir pada asalnya adalah zikir yang disyariatkan mungkin dengan menyebut nama Allah, ya dengan membaca tasbih subhanallah. Tetapi kaifiyah tata caranya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya kalau kita ingin diterima amal kita, tentunya kita harus cocokkan apakah amalan kita sesuai dengan bimbingan Rasul apa tidak. Tidak cukup hanya ikhlas. Walaupun keikhlasan juga termasuk syarat mutlak untuk diterimanya amal soleh, tetapi ada syarat yang kedua, yaitu apa? Harus mencocoki sunnah Rasul. Kita lihat apakah amalan kita sesuai enggak? Cocok enggak dengan bimbingan Rasul? Kalau ternyata Rasulullah dan para sahabatnya tidak mencontohkan, ya sudah. Tidak usah diamalkan. Kenapa? Karena ya agama Islam ini telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya sudah dicontohkan kepada kita semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam adina dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagi kalian. Jadi Islam ini telah sempurna. Sampai-sampai alimah imam Malik rahimahullah beliau mengatakan famalam yakun yauma idin dinan wala yakunul yauma dinan. Maka apa-apa yang pada hari itu bukan termasuk bagian dari agama, kenapa? Islam sudah sempurna. Yang pada hari itu sudah tidak dianggap sebagai agama, maka pada hari ini juga tidak dianggap sebagai bagian dari agama. Kalau pada hari itu sudah dianggap sebagai bagian agama, maka itulah bagian dari agama. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tentunya kita sebagai seorang muslim tidaklah ingin sia-sia dalam amalan kita. Tidakkah kita takut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi yang sering mungkin kita membacanya, sering kita mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah mau akan maukah kalian kami kabarkan dengan orang-orang yang merugi amalannya? Al-ahsarin itu orang-orang yang rugi amalannya. Al-aksarina amalah. Ruginya bukan dalam masalah dagang, bukan dalam masalah bisnis. Ruginya dalam amalan-amalan yang mereka kerjakan. Sudah capek-capek siang malam. Sampai lelean. Lelean sampai ya, bergadang malam. Ya, untuk melakukan suatu ibadah dengan memberatkan diri. Dengan suatu perkara-perkara yang tidak dicontohkan misalnya. Ya, sudah capek-capek ternyata rugi. Maukah aku kabarkan, kami kabarkan kepada kalian orang-orang yang mereka itu rugi dalam amalan-amalan mereka yang mereka itu sesat dhalla sa'yuhum fil hayati dunia yang sesat usaha-usaha mereka dalam kehidupan dunia ini tidak ada manfaatnya gugur amalannya wahum yasabuna annahum yuhsinuna sunnah walaupun mereka itu dalam keadaan menyangka apa yang mereka kerjakan itu baik Ya, subhanallah disebutkan dalam ayat ini. Jadi jangan mengatakan, lu ini kan niatnya saya baik." Niatnya saya kan baik. Ya, gambarannya paling gampang. Bolehkah seorang kemudian melanggar syariat Allah dengan niat yang baik? Kalau begitu kalau gitu konsekuensinya berarti boleh seorang melakukan kriminalitas tapi niatnya baik. Mencuri tapi niatnya sodakoh. Boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Merampok tapi niatnya untuk dibagi-bagi ke fakir miskin. Ya tidak boleh. Ya. Karena apa? Melanggar syariat Allah walaupun niatnya baik. Ya. Karena sesungguhnya ya, perkara tersebut harus sinkron, harus sesuai. Ya. Baiknya suatu amalan diiringi dengan eh, niat, baiknya suatu amalan harus diiringi dengan niat yang baik. Niat yang baik harus diiringi dengan amalan yang baik. Tidak bisa seorang niatnya baik tapi amalannya rusak. Maka ikhwan ibidin rahimani wa rahimakumullah itu semuanya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah muttafaq alaih, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan dalam urusan kami, maka amalan itu tertolak. Maka tentunya kalau kita introspeksi kepada diri kita semuanya, jangan ini dianggap sebagai wah ini terlalu ekstrim ini, nuduh-nuduh amalan-amalan orang yang beramal seperti ini tidak sah. Introspeksi pada diri kita ini yang pertama. Apakah kita ingin diterima amalan kita atau tidak? Kalau ingin diterima, ya harus memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mengikuti bimbingan Rasul. Ya. Jangan sampai kita sudah bercapek-capek beramal soleh, beramal ibadah, tapi ternyata tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maka Berpegang teguhnya seorang kepada Al-Quran was sunnah ini adalah jaminan bagi mereka agar mereka tidak menyimpang, tidak sesat. Sehingga kata beliau dalam lanjutannya wa alla yarji'ul qahqara dalalan dan agar mereka itu tidak kemudian sesat dari jalan Allah. Kama afsaha an hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, menegaskan di dalam sabdanya yang mulia biqaulihi taraktu fikum amraini Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Lantadillu ma intamassaktum bihima maka kalian tidak akan sesat selama kalian apa Kalian tidak akan sesat. Ini adalah jaminan. Agar kaum muslimin tidak sesat, tidak menyimpang. Dan kalian tidak akan menyimpang, tidak akan sesat selama apa syaratnya? Selama kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut. Apa kedua perkara tersebut? Kitaballahi wa sunnati. Kitabullah Al-Quran wa sunnati dan sunnahku kata beliau. Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam hadis-hadis beliau Alaihi Wasallam. Maka dua perkara inilah jaminan keselamatan bagi seorang hamba apabila dia ingin untuk selamat dalam kehidupan dia di dunia dan akhiratnya. Maka dia harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kesimpulan di dalam pembahasan ini yang yang berikutnya kemudian beliau Syekh Al-Albani rahimahullah tentunya sebagai beberapa tambahan yang ada yang sebut, uh, halaman yang berikutnya masih ada kaitan dengan apa yang sebelumnya hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah ingin memberikan tanbih peringatan kepada kaum muslimin terkhusus dengan apa yang sudah tersebar yang itu menjadi salah kaprah bahwasanya seolah-olah ya kedudukan akal manusia itu adalah segala-galanya di dalam menetapkan hukum syariat. Yang ini adalah merupakan sebenarnya perkara yang menjadi pegangan orang-orang al-aklaniun, para penyembah akal. Yaitu orang-orang mu'tazilah. Ya. Karena ada aliran sempalan dalam Islam, ada khawarij. Khawarij itu adalah orang-orang yang ya, mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, yang suka, ya, yang demen ribut-ribut. Ya, untuk mengkritisi para pemerintah kaum muslimin. Melakukan berbagai aksi terorisme. Ini khawarij. Demikian juga Mu'tazilah, termasuk aliran sempalan dalam Islam. Yang mereka adalah pengagung akal. Maksudnya apa? Mereka lebih mengedepankan akal daripada wahyu. Yukodimunal akla minan nakl. Mereka lebih mengutamakan akal daripada nakal. Nakal itu apa? Wahyu. Sehingga ketika berbenturan antara akal dengan wahyu, mereka lebih mengutamakan akal. Sehingga wahyu itu diotak-atik sama mereka, diakal-akali. oh, ini tidak sesuai dengan zaman sekarang ini, tidak relevan lagi. Oh, jilbab ini menutup aurat bagi kaum wanita itu kan dulu itu kan ya seperti ini seperti ini di akal-akal. Yang inilah menjadi bala musibah bagi kaum muslimin pada zaman sekarang ini seolah-olah orang yang mengusung pemikiran seperti ini ya seolah-olah orang-orang yang brilian, orang-orang yang cerdas. Ya. Sehingga gampang orang yang pengen terkenal itu tinggal menyampaikan ucapan-ucapan yang nyeleneh saja gampang jadi terkenal. Sampai-sampai beberapa pemikiran-pemikiran yang seperti ini dibukukan. Bahkan menjadi kurikulum dalam beberapa universitas, universitas yang seolah-olah berlabel Islam. Yang ternyata di dalamnya terkandung berbagai pemikiran yang merusak Islam itu sendiri. Mengkritisi syariat Allah. Seolah-olah kalau mengkritisi Al-Quran dan Sunnah, mengkritisi syariat itu orang yang pemberani. Ya. Orang yang pemberani. Kebebasan berpikir kata mereka. Kebebasan berpendapat. Subhanallah. Berani mengadakan seminar-seminar studi kritis syariat Islam. Studi kritis terhadap Al-Quran. Studi kritis terhadap hadis Nabi. Semuanya dikritisi. Tidak lepas. Bahkan Nabi SAW dikritisi. Sampai-sampai mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak ada jaminan untuk masuk surga. Katanya, subhanallah. Ini adalah ucapan yang batil. Walaupun yang mengucapkan adalah orang yang mungkin punya kedudukan, punya jabatan, punya ya, artinya punya kedudukan dalam masalah pendidikan, doktor, profesor. Tapi kalau dia mengucapkan yang seperti ini menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada harganya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sisi manusia, di sisi kaum muslimin. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak contoh yang mungkin juga sebagiannya telah kita sebutkan. Bagaimana di antara manusia mengkritisi hadis yang jelas-jelas sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis tentang dubab yang pernah kita sebutkan ya, mungkin. Masalah lalat itu. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada sahih Bukhari. Loh kenapa? Ada apa dengan Sahih Bukhari ini? Karena hadis tentang masalah lalat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan idza dubabu fi ina ahadikum apabila lalat itu masuk dalam salah satu bejana di antara kalian mishu maka celupkanlah lalat tadi fa inna fi ahadi janahihi daun wal ukhra shifa karena dalam salah satu sayap lalat tersebut ada penyakitnya yang satu ada penawarnya Hadis ini ikhwani bidin. Wahai kaum muslimin adalah dalam sahih Bukhari. Yang kaum muslimin, yang para ulama sepakat tentang sahihnya hadis Bukhari. Sepakat, tidak ada khilaf tentang sahihnya hadis di dalam sahih Bukhari ini. Lah ini ada datang orang yang menganggap atau memposisikan dirinya sebagai orang yang ya, cendekiawan, brilian. Mengatakan bahwasanya oh, saya lebih percaya dengan dokter kafir daripada Sahih Bukhari. Subhanallah. Kenapa? Karena penelitian sebagian dokter mengatakan, loh ini semuanya penyakit ini tempatnya kotor-kotor, tempatnya sama-sama, masa ada penawarnya. Kalau seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan mudah yakin. Mendengar sami'na wa ata'na. Karena ini adalah bagian dari keimanan. Ya. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi Liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. sepantasnya lah perkataan kaum mukminin apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya agar dihukumi dalam urusan mereka, mereka pun mengatakan kami mendengar dan kami taat sudah cukup. Ya. Sudah cukup, tidak usah kemudian diakal-akali, dikritisi. Ya. Fala wa rabbika la yu'minun dan demi dan tidaklah demi Rabbmu. Demi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mereka itu beriman. Hatta yuhakimu kafima syajara bainahum. Sampai mereka itu menjadikan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus dalam urusan. Thumalaya yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak mendapatkan dalam diri-diri mereka itu rasa berat. Tidak ada keganjalan. Mimma qadaita dari apa yang telah kamu putuskan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima dan mereka pun tunduk dengan setunduk-tunduknya. Ini adalah perintah dari Allah. Ancaman bagi orang-orang yang menyelisih Rasul. Wa may yushakkikir Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas urusan itu di hadapannya. Setelah jelas hidayah itu di hadapannya, petunjuk itu jelas di hadapannya. Wa ghaira sabilil mu'minin. Kemudian dia juga mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Siapa yang dimaksud dengan kaum mukminin di sini? Yang masuk pertama kali adalah para sahabat. Di sini ayat ini kata para ulama ahli tafsir menunjukkan keutamanya para sahabat. Ya kita dituntut untuk mengikuti jalannya para sahabat. Karena mereka adalah murid-murid yang belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah diberikan petunjuk. Mereka adalah para sahabat. Maka ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya sahabat tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nuwallihi ma tawalla. Maka akan kami palingkan dia sebagaimana dia lebih condong kepada perkara tersebut. Kalau dia condongnya kepada kesesatan ya dia akan dipalingkan kepada kesesatan. Dia condongnya kepada hawa nafsu, dia pun akan dicondongkan kepada hawa nafsunya. Ya. Dia condong kepada akalnya, dia pun akan disimpangkan kepada akalnya. Ya. Semakin terpuruk dia. Kenapa? Karena dia menyelisih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat. Ya. Para sahabat yang dikenal dengan salafus soleh, pendahulu kita yang saleh. Maka kita mendengar kembali rujuk kepada pemahaman para salafus soleh. Maksudnya apa? Pemahaman para sahabat ini. Ya. Yang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang telah kita sebutkan tadi dalam ayat dan dalam hadis. Kemudian tidak cuma dipalingkan dia kepada apa yang dia berpaling, apa yang dia cenderung di dunia ini. Maksudnya apa? Dipalingkan kepada kesesatan yang dia lebih cenderung di dalam kehidupan dunia. Tidak hanya di dunia. Wanuslihi jahannama wasaat masir. Dan kami akan lemparkan dirinya ke dalam jahanam. Dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah mustahil. Maka inilah ancaman bagi orang-orang yang menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. dan mengikuti selain jalannya para salafus saleh, para sahabat. Ridwanullah taala alaihi majmain dan keutamaan para sahabat terlalu banyak untuk disebutkan. Yang kita dilarang untuk mencela para sahabat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimatullah. Lah ini orang ini adalah mengkritisi hadis Nabi. Dianggap pemberani. Mengatakan bahwasanya dia lebih percaya kepada dokter kafir daripada sahih Bukhari. Nah, maka sungguh ikhwani fiddin rahimani wa rahimahullah. Perkara-perkara yang seperti ini sering kita ulang-ulang dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kaum muslimin karena ini adalah menjadi racun yang merusak akidah kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin menjadi ragu dalam agamanya. Ya, karena apa? Karena subhat. Orang-orang liberal yang seperti ini. Ya. Sampai-sampai mengkritisi ya. 6. Syariat Allah. Masalah hukum waris. Hukum waris itu tidak relevan lagi pada zaman sekarang ini. Ya. Masa anak saya yang anak laki-laki saya yang sudah saya habiskan sawah saya untuk membiayai dia, masa mendapatkan bagian yang lebih banyak? Subhanallah. Anak saya perempuan terus bagaimana nanti? Ya. Demikian. Ya. Padahal telah ditegaskan di dalam Al-Quran lidzakari mithlu hadil unsayain bahwasanya seorang laki-laki itu mendapatkan dua bagian wanita. Artinya apa? Bagian laki-laki lebih banyak. Dua kali lipat apa yang didapatkan wanita. Wanita setengahnya. Setengah dari bagian laki-laki. Sudah jelas. Tinggal di, tinggal diamalkan. Jangan mengatakan wah ini tidak adil syariat Allah ini. Harusnya adil itu kan sama rata. Bukan, adil itu tidak mesti sama rata. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi hambanya. Wa ma yadlimu rabbuka ahada. Wa ma kana rabbuka bidzallami lil abid. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu itu ya berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Allah Maha Adil. Yang itu semuanya ada hikmah di balik itu semuanya yang kita yakin. Ya. Jangan kemudian wah Nanti bagaimana kalau tidak dibagi sama rata? Nanti tidak adil, nanti malah perang sendiri atau nanti cekcok sendiri. Serahkan itu semuanya kepada Allah. Ya. Serahkan semuanya itu kepada Allah. Kalau kita meniatkan untuk menjalankan syariat Allah, maka Allah akan memberikan barakah kepada harta tersebut yang mereka bagi. Dan demikian juga akan memberikan barakah kepada keharmonisan yang ada pada mereka. Kalau semuanya tunduk dengan syariat Allah mudah. Inilah sifat seorang mukmin yang harus ditancapkan pada dirinya agar dia tetap berpegang teguh dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan sekali lagi, bahwasanya mengikuti perintah Rasul adalah termasuk bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah telah menegaskan dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, kerjakanlah dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan cukup seorang muslim ketika mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia jalankan dia yakin dengan apa yang ada dalam hadis tersebut selama hadis itu adalah sahih ya sudah kita yakin tidak perlu kemudian wah ini jalurnya hanya dari satu jalan saja hadisnya ahad jadi tidak perlu kita percayai subhanallah bukan seperti ini seorang muslim selama hadis itu adalah sahih dari jalur yang sahih, dari sanat yang sahih, dengan matan yang sahih yang disebutkan oleh para ulama, maka kita wajib untuk menerima hadis tersebut, mengamalkannya. Tidak perlu membeda-bedakan ini ahad, ini mutawatir. Kalau ahad itu satu jalan, kalau mutawatir dari banyak jalan. Jadi yang kita amalkan hanya yang dari banyak jalan saja. Bukan demikian. Di sana ada kaidah-kaidah dalam masalah ilmu hadis. Ya, sampai-sampai mereka sebagian manusia tidak percaya kepada adab kubur. Lu kenapa Pak kok nggak percaya tentang adab kubur? Hadisnya itu hadis ahad katanya. Kenapa? Ini adalah pemikirannya Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Mu'tazilah tadi yang pengagung akal tadi. Karena nggak masuk akal ini. Ya. Buktinya ketika dibuka kuburannya ya kayak gitu biasa, tidak ada apa-apa di dalamnya. Mengedepankan akal. Nah, padahal ini adalah hadis yang sahih. Bahkan Dikatakan oleh para ulama, kalau kita katakan sama-sama kita membahas masalah ahad mutawatir, bahkan hadisnya adalah mutawatir. Dari banyak jalan. Sehingga hadis tentang adab kubur itu ada. Yang kita wajib untuk beriman adanya adab kubur. Adanya fitnah kubur. Bagaimana kita diperintah oleh Rasul SAW dalam akhir sholat kita untuk berdoa. Nah, Allahumma ini a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri Ya Allah aku berlindung kepadamu dari adab jahanam, dari adab kubur. Kan jelas kita diperintah dalam salat-salat kita. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnah al-masih dajjal. Ini saja masih ada. Oh, dajjal itu hanya mitos kata mereka. Tidak ada. Subhanallah. Kita harus yakin adanya al-masih dajjal. Ya. Yang tentunya ini adalah perkara yang kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan Al-Masih Dajjal ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwasanya pembahasan kita ini. Selama itu adalah datang dari Rasulullah dengan jalan yang sahih. Maka kita pun menerima itu semuanya dengan sepenuh ketundukan dan mengamalkan itu semuanya sebagaimana apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kepada Ar-Rasul adalah termasuk bagian ketaatan kepada Allah mayyuti'ir rasula faqad ata Allah barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan.